kaum muslimin masih belum bisa melepaskan kegiatan-kegiatan lebaran sehingga mungkin masih saling mengunjungi ataupun masih pulang kampung mungkin sebahagian tidak bisa hadir karena masih di kampung atau masih sibuk dengan kegiatan kunjung mengunjunginya. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya Surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18 Fabashir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala alladzina yaitu orang-orang yang yastami'una al-qaula yattabi'una ahsana yang mendengarkan al-qaul yaitu nasihat fayattabi'una ahsana dan mengikuti yang terbaik darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang istima'ul qaul. Istima'ul qaul adalah yang benar-benar menyimak apa yang disampaikan kepadanya. Lawannya adalah aqma'il qaul yaitu orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan kepadanya atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu aqma'il qaul Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang istima'il qaul, yang menyimak mendengarkan nasihat yang baik dan ittibaul hasan mengikuti yang terbaik mengikuti hal-hal yang baik yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaklumi bahwa kasiran minal qaul banyak dari ucapan-ucapan bal aktaruhu bahkan kebanyakan dari perkataan-perkataan laisa fi hasan ada yang tidak bagus ada yang tidak baik, ada yang tidak patut untuk diikuti. Fadlan ayat an ayyakuna al ahsan apalagi disebut sebagai perkataan terbaik. Bahkan ghalibul qaul kebanyakan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia yakubbu qailuhu finnar yakubbu qailahu finnar banyak yang menjerumuskan pengucapnya ke dalam api neraka. Seperti dalam hadis Mu'ad bin Jabal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, maukah kamu aku tunjukkan kunci dari semua itu? Mu'adh menjawab, ya tentu saja. Lalu Rasul mengatakan, kufa alaika hada jagalah oleh kamu ini sambil menarik lidah beliau atau lisan beliau. Kemudian Muaz mengatakan, apakah manusia akan mendapatkan akibat dari perkataan yang diucapkannya? Rasul mengatakan kepada Muaz, Akilat ka ummuka ya Muaz, malang benar kamu ini ya Muaz. Wahal yukabun nasu ala wahal yukabun nas ala wujuhihim finnar illa al alsinatihim Bukankah banyak dari manusia yang tertungkur pada wajah mereka ke dalam api neraka disebabkan karena hasil dari lisan mereka? Banyak sekali perkataan-perkataan atau al-aqwal allati tamaha Allah di kitabih yang Allah celah di dalam kitabnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. al qawlul Qabir. Kata-kata yang keji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin jitustat min fawqil ardi ma'alaha min qarar Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan al qawlul khabith ucapan yang buruk, kalimat yang khabith. Wa mathalu kalimatin khabithah dan perumpamaan kalimat yang khabithah, yang buruk, yang keji seperti pohon kasajarah pohon yang buruk istuskat min fawqil ardi yang merambat di atas permukaan bumi ma'alaha min qarar tidak ada kekuatan yang menancapkan pohon itu ke dasar bumi. Itu tidak ada akarnya. Yang menancapkan pohon itu ke dasar bumi. Yaitu seperti tumbuhan yang merambat. Sangat cepat merambat hingga mengotori pemandangan. Merusak pemandangan. Merusak segala sesuatu yang dirambatinya. Ini merupakan perumpamaan satu perkataan kalimat yang khabisa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Itu seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas dan akarnya menancap menghujam ke dasar bumi, yaitu kokoh berdiri tegak dan dahannya atau rantingnya menjulang ke langit bisa dijadikan naungan bagi orang yang ingin berteduh. Buahnya juga tidak bisa dicapai oleh sembarang orang dan dia menancap kokoh di atas permukaan bumi, tidak mudah tumbang. Ini adalah perumpamaan kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah. Manfaatnya banyak. Adapun perumpamaan kalimat khabithah yaitu seperti tanaman yang menjalar kalau kita lihat perkataan-perkataan yang keji, begitulah dia menjalar ke banyak manusia tanpa disadari oleh para pengucapnya. Mudah sekali tersebar. Kata-kata yang buruk ini mudah tersebar. perbedaannya dengan kata-kata yang baik. Malah hamil tidak punya ketetapan akan berubah-ubah tidak mudah dan mudah apa namanya berubah-ubah tidak memiliki dasar yang kokoh tidak memiliki, tidak memiliki sumber yang jelas ini merupakan kalimat khabisa atau al-qaulul khabis ya Allah Subhanahu wa taala mencela al-qaulul khabis kemudian al-qaulul batil perkataan yang batil al-qaulul batil Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir ayat 5 wajadilu bil batil wajadalu bil batil liyudhiru al haq fa akhadathum fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab surat Ghafir ayat 5 dan mereka berjidal dengan kebatilan yaitu membantah jidal dengan kebatilan untuk mematahkan kebenaran maka aku Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqadtuhum aku menyiksa mereka pakai fakan iqab coba lihat bagaimana siksaan dan balasan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan celaan orang-orang yang suka mengucapkan qaulul batil ucapan batil yaitu ucapan untuk mematahkan kebenaran ucapan yang berisi kebatilan yaitu satu perkataan yang menyelisihi kebenaran. Ya, perkataan yang menyelisihi kebenaran. Demikian juga al-qaul alaihi atau ala Allah bima la ya'lam eh, bima la ya'lam al-qail. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diketahui ilmunya oleh orang yang mengucapkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kamu untuk berbuat buruk, su' wal fahsya dan berbuat keji wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun dan menyuruh kamu agar berbicara tentang Allah dengan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin berbicara tentang Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini merupakan perintah dan suruhan dari syaitan. Innama ya'murukum bil sui wal fahsya'. Kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduun mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'. Sungguhnya syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat eh, untuk berkata keji, untuk berbuat keji, untuk berbuat buruk dan berbuat keji dan untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak kamu ketahui. Ini yang ketiga, setelah al-qaulul khabir, kemudian al-qaulul batil. Yang ketiga al-qaulu 'ala Allah bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini adalah pembicaraan yang merusak. Berapa banyak sekarang ini kaum muslimin yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Seolah-olah perkara agama adalah perkara yang bisa setiap saat dibicarakan, setiap saat bisa diulas seperti berita-berita. Nah ini merupakan satu kekeliruan yang sangat fatal yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga berbicaralah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, mereka adalah arwaibirah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi berbicara tentang perkara-perkara besar. Ya, dan perkara agama adalah perkara yang besar. Karena perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, tentang surga dan neraka. Kemudian al-kadzib wal iftira, dusta dan kebohongan. Ini merupakan juga al-qaul al-khabith atau perkataan yang dilarang perkataan yang Allah celah di dalam kitabnya yaitu al-kadhib wal iftira kedustaan dan kebohongan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah fatakuna minal khasirin sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dusta dan kebohongan adalah satu akhlak yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna al kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Sesungguhnya dusta itu menyeret seorang kepada kefajiran, kefasikan, kejahatan, dan kejahatan menyeret seorang kepada neraka. Wa inal abda yakzib ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله من الكذابين Sesungguhnya seorang itu berdusta Kemudian dia selalu berdusta Dan mencari-cari supaya berdusta Sehingga dia ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai golongan para pendusta Itu dimasukkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ke dalam golongan orang-orang yang suka berdusta Jadi al-kadhib wal-iftira' adalah satu perkataan yang dicela di dalam Al-Quran. Dan kedustaan yang paling besar adalah kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah dusta yang paling besar. Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah." Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mengatakan begini kamu mengatakan tidak bukan begini tapi begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm janganlah kamu ucapkan taqfu ay taqulu janganlah kamu ucapkan janganlah kamu katakan ma laisa laka bihi ilm sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas mengatakan, "Ai la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulihi." Janganlah kamu ucapkan sesuatu yang menyelisihi apa yang Allah katakan dan Allah yang dan yang dikatakan oleh Rasulnya. Ya, janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu juga itu termasuk mendustakan Allah dan Rasulnya dan termasuk di dalamnya dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan membuat-buat hadis palsu atau menyampaikan hadis yang belum jelas kedudukannya ini sebabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta secara sengaja atas namaku, maka silakan dia menyiapkan tempatnya di dalam api neraka. Demikian pula dusta terhadap manusia. Ya, ini juga merupakan satu keburukan dari perkataan. Kemudian termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya adalah al-ghibah. Wal ghibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebahagian dari kamu menggibahi sebahagian lainnya. Ghibah adalah satu dosa yang besar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam azab. Ghibah termasuk juga di dalamnya namimah. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang menggibahi orang lain yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentunya tidak ada orang yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti itulah orang yang berbuat ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa itu ghibah. Nabi mengatakan, al ghibah dikruka akhaku akhaka bima Riba adalah menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang tidak disukainya atau dibencinya. Ada seorang berkata, bagaimana kalau yang aku katakan itu ada pada saudaraku itu? Jika Rasul menjawab, jika memang benar-benar ada, maka engkau telah menggibahinya. Jika tidak ada, maka engkau telah memfitnahnya. Engkau telah melakukan buhtan, kebohongan dengan sengaja terhadapnya. Itu membuat-buat kebohongan dengan sengaja terhadap seseorang. Ini namanya buhtan. Nah demikian Ibn Fitin Rahimani wa rahimakumullah Yaitu misalnya engkau mengarang-arang satu cerita Tentang saudara engkau Tentang saudaramu yang sebenarnya tidak ada Ini namanya buhtan Singkatannya lebih parah Lebih keji ya Lebih keji daripada buh, eh, daripada riba Buhtan lebih keji daripada riba Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu ghibah, beliau menjawab yaitu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah jika memang benar-benar ada padanya, misalnya aku panggil dia si pendek karena dia memang pendek, ya, aku panggil dia si buruk rupa karena memang rupanya buruk, si jelek karena dia memang jelek. Nabi mengatakan kalau memang benar-benar ada Ya, kalau memang dia benar-benar jelek, misalnya ini, ini misal, maka engkau telah melakukan ghibah terhadapnya. Allah mengatakan walayyartab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kamu menghibahi sebahagian lainnya. Itu kalau benar-benar ada. Kalau tidak ada, kamu katakan dia hitam, ternyata dia putih. Ini menyelisihi hakikat menyelisihi realita sebenarnya maka engkau telah mengadakan suatu kebohongan buhtan faqad bahat tahu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita mengarang-arang cerita tentang saudara kita yang sebenarnya tidak ada fiktif dengan tujuan untuk menjelek-jelekannya nah ini namanya buhtan ikhwanifiddin Allah wa jadi hindarilah buhtan ribah dan namimah karena itu termasuk perkataan yang jelek yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah at-tanabuz bil alqab. Saling mengejek dengan julukan dan sebutan, saling mengejek. Tentu mengejek tidak bisa sendiri, Ibnu Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan fiilnya dalam bentuk tafaul wala tanabuz tanabuz karena kalau pelakunya seorang ya dia tidak bisa mengejek seorang ya mengejek itu saling mengejek tanabuz bil alqab saling mengejek ya dengan sebutan-sebutan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mengejek dengan sebutan-sebutan, dengan julukan-julukan. Nah, kalau kita diejek dengan sebutan atau julukan yang negatif atau e, tercela e, keji ya, maka janganlah kita balas dengan membuat julukan ejekan yang serupa. Karena pada akhirnya kita sama dengan dia tapi kita balas dengan apa? Dengan al-qaulul hasan, dengan dengan balasan yang baik, dengan ucapan yang baik. Karena Allah melarang kita tanabuz bil alqab. Jadi julukan-julukan tidak harus dibalas dengan julukan pula. Ya. Misalnya ada seorang yang menjuluk kita dengan sebutan yang jelek misalnya. Ya, maka tidak boleh kita membalasnya dengan membuat mengarang-arang sebutan atau julukan lain yang juga tujuannya mengejeknya. Karena pada akhirnya kita telah sama dengan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah iman. Ya, fasik setelah mukmin. Nah, ini yang buruk Ibnu Kalau ya ada yang mengejek kita, ah, kamu hei mantan preman kan begitu ya ya nggak apa-apa mantan preman nggak mengapa yang jelek kan mantan orang soleh nah ini yang jelek Allah mengatakan bi salismu fusuku badal iman seburuk-buruk sebutan itu adalah kefasikan jadi orang fasik setelah dia ber beriman ya dulu beriman tapi sekarang jadi fasik Nah itu yang buruk. Ikhwanifiddin. Allah wa Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwa hakikat dari keburukan adalah keluar dari syariat. Karena hakikat dari fusuk kata-kata fasaqa itu berasal dari kharaja, keluar. Yaitu keluar dari ketaatan. Setiap perkara yang keluar dari ketaatan, baik itu durhaka, kefasikan dan lain sebagainya, itulah dia sebutan yang buruk. Adapun Eh, seorang menjelekkan saudaranya dengan profesinya misalnya atau status sosialnya atau karena kondisinya atau karena sifat fisiknya maka ini sebenarnya bukanlah satu keburukan misalnya dia pesek dipanggil orang oh, si pesek kan begitu ya nah itu pada akhirnya bukanlah satu keburukan ya bukanlah keburukan ya tidak ada orang yang lahir menghendaki hidungnya pesek kemudian kulitnya hitam, kemudian ya, statusnya miskin tidak ada. Ya, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala di baliknya terdapat hikmah yang hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh saling mengejek dengan sebutan-sebutan seperti itu. Ya sungguhnya seburuk-buruk nama itu adalah fasik. Mantan orang baik. Nah ini dia yang jelek. Ya, mantan orang soleh. Mantan orang mukmin ya mantan orang Islam mantan Muslim nah ini yang jelek Ivan Fiddin Azani Allah wa iyyakum jami'an baik jadi as bil alqab termasuk perkataan yang dicela di dalam Al-Qur'an Kemudian termasuk perkataan yang dicela di dalam Al-Qur'an adalah asana bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Berbisik-bisik yang berisi dosa, pelanggaran, dan durhaka terhadap Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Hai orang-orang yang beriman jika kamu berbisik-bisik janganlah kamu berbisik-bisik yang isinya dosa, pelanggaran dan untuk mendurhakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berbisik-bisik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini termasuk perkataan yang dilarang atau dicela apabila isinya apa? dosa, pelanggaran dan apa? kedurhakaan terhadap Rasulullah, yaitu pelanggaran terhadap syariat ya karena biasanya bisik-bisik itu orang yang berbisik-bisik merasa aman dari pendengaran orang lain dia merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan dengan bisik-bisik yang tentunya tidak akan bisa dia ungkapkan apabila dia berbicara terang-terangan maka hendaklah bagi orang yang berbisik-bisik memperhatikan adab berbisik-bisik di antara adab berbisik-bisik adalah satu tidak berbisik-bisik dengan me meninggalkan satu orang. Ada tiga orang, maka tiga, tidak boleh yang dua ini berbisik-bisik meninggalkan yang satu satu orang. Namun di tengah keramaian silakan berbisik-bisik, tidak mengapa. Pembicaraan rahasia itu dibolehkan jika tidak membiarkan satu orang tidak dilibatkan di dalamnya. Ya, karena itu mengandung unsur suuzon atau buruk sangka terhadap Orang-orang yang berbisik-bisik itu dari orang yang ditinggalkan. Dan bagi orang yang berbisik-bisik, janganlah dia berbisik-bisik yang isinya dosa, pelanggaran, yaitu untuk merancang satu kejahatan atau untuk mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dari dalam surat Al-Mujadalah, Ya ayuhalladina uh, ah, mujadilah, Ya ayuhalladina amanu Iza tanajaitum fala bil ismi wal udwan wa, ma wa rasul. Kemudian termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah tabyid ma la yarda minal qaul. Merahasiakan satu perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Merahasiakan satu perkataan yaitu membuat satu pembicaraan rahasia yang tidak diridhoi. Allah mengatakan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna Allah mereka bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka yaitu dengan ilmunya iz yubayyituna nama la yarda minal Ketika mereka membuat satu pembicaraan rahasia yang tidak diridai. Jadi ini melakukan satu pembicaraan rahasia yang tidak diridai termasuk perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah boleh membuat pembicaraan rahasia? Apakah semuanya harus terang-terangan? Boleh mengadakan pembicaraan rahasia. Ya, boleh melakukan pembicaraan rahasia antara beberapa orang, misalnya musyawarah dan rapat, ini termasuk pembicaraan rahasia. Yang tidak boleh semua orang hadir. Akan tetapi bagi orang yang melakukan pembicaraan rahasia, Ya, satu yang perlu diperhatikannya adalah janganlah dia melakukan satu pembicaraan rahasia yang tidak diridhoi. Ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pembicaraan rahasia isinya ternyata riba dan namimah atau buhtan, merancang satu makar yang buruk terhadap kaum muslimin, terhadap manusia. Nah, ini termasuk mala eh, tadyid ma la yarda minal qaul. Ya, Tajwid ma la yarda qaul Kemudian termasuk pembicaraan atau perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah qaulul abdi bilisanihi ma laisa fi qalbihi. Yaitu mengucapkan sesuatu dengan lisan apa yang tidak ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Inilah ucapan orang-orang munafikin yang menampakkan sesuatu tapi ternyata sebenarnya di dalam hatinya tidak seperti yang diucapkannya. Ya, khibbun laim. Rasulullah mengatakan al munafiqu khibbun laim. Khibbun ya penuh dengan rahasia laim tercela. Itu sifat munafik. Adapun mukmin adalah ghirrun karim, terbuka dan mulia. Ya, itu sifat mukmin. Al-mu'minu kata Rasulullah ghirrun karim, terbuka dan mulia. Adapun munafik khibbun laim, penuh dengan rahasia dan tercela. Laim. Laim adalah orang yang tercela yang penuh dengan celah. Jadi termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah al-qaulu bil lisan ma laysa fil qalbi. Mengucapkan sesuatu dengan lisan apa-apa yang sebenarnya tidak ada di dalam hatinya. Kemudian qauluhu ma la yaf'aluhu, mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah mengapa kamu ucapkan, kamu katakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Ini adalah termasuk ucapan orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala cela di dalam Al-Qur'an, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun?" Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan kamu lupakan diri kamu sendiri? sementara kamu membaca Alkitab, tidakkah kamu berpikir? Jadi ini merupakan satu ciri dari orang-orang Yahudi yaitu al-qaul ma eh, al, mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Kemudian termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah allahu. Perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Naba la yasma'una fiha lagwan wala kidaba mereka tidak akan mendengarkan di dalamnya yaitu di dalam surga lagwan wala kidaba perkataan yang sia-sia dan perkataan dusta jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatofkan, menggandengkan antara kibir dusta dengan apa? Allahu perkataan sia-sia. Ini menunjukkan bahwa derajatnya sama antara uh, qaulul lagwi, perkataan yang lagu dengan qaulul kadhibi, dengan ucapan dusta. Bahwa keduanya hampir setara dan sama. Jadi perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada faedahnya, ini termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu, hendaklah seorang mukmin Seorang muslim mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, yang ada manfaatnya bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Ya, termasuk perkataan yang sia-sia adalah sakhaf bil aswab, yaitu berteriak-teriak di pasar tanpa ada tanpa ada manfaat, ya tanpa ada faedah. Ya, berteriak-teriak di pasar, di jalan. Ya, ini adalah satu perkataan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Kemudian termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah al-qaul ma lam yunazzil bihi sultana, ma lam yunazzal bihi sultana. Perkataan yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan tentangnya. Yang tidak ada dasar dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Ya, termasuk di dalamnya adalah ucapan syirik Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Engkau berbuat syirik atau mengucapkan perkataan-perkataan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan sultan, yaitu keterangan tentangnya. Ya, misalnya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, ucapan misalnya masya Allah wa atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, sumpah-sumpah dengan selain nama Allah ya kemudian perkataan kalau bukan karena fulan dan karena karena Allah dan karena fulan kalau bukan karena anjing ini dan ucapan-ucapan yang mengandung unsur syirik ikhwanikiddin azan ya Allah wa ayat jami'an ini termasuk perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak ucapan-ucapan yang mengandung unsur syirik. Ya, di antaranya adalah ucapan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala ya eh, demikian juga ucapan ya seperti misalnya lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza kalaulah aku tadi berbuat begini tentu hasilnya begini dan begini yaitu menggugat takdir ucapan-ucapan yang menggugat dan tidak puas terhadap takdir ini juga merupakan ucapan malam yunazil malam yunazzilillahu bihi sultana. Ucapan yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Kemudian termasuk perkataan yang Allah Subhanahu wa taala cela di dalam Al-Qur'an adalah al-qaul al-mutadammin lil muawan Mu'awana al ismi wal udwan. Ucapan yang mengandung unsur tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling menolong, tolong menolong, saling menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Yang menolong satu perbuatan dosa, kemungkaran, pelanggaran dengan ucapan itu termasuk menolongnya. Ya, menolong dengan ucapan. Ya, misalnya memberikan dukungan memberikan apa namanya suntikan motivasi kepada orang untuk berbuat jahat dengan ucapan kita ini termasuk perkataan apa yang mengandung unsur tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang buruk di dalam Islam maka falahu wizruha wa wizru man amila Baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Man ila khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengajak kepada keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi ini termasuk ucapan yang dilarang oleh Allah dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ucapan yang mengandung unsur tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, demikian di fillah. Azan ya Allah ya kemudian. Termasuk di dalamnya ada semua ucapan yang berisi motivasi, memberikan motivasi dan suntikan kepada pelaku maksiat untuk terus di dalam perbuatan maksiatnya. Ya. Misalnya orang ditanya tentang rokok dikatakan Ditanya rokok, rokok itu apa? Dia katakan mubah misalnya, boleh. Maka dia ucapannya itu mengandung unsur apa? Ta'awun alal ismi wal wal udwan. Demikian juga seluruh perbuatan-perbuatan maksiat yang didukung dengan ucapan, maka yang mengucapkannya itu berarti dia telah turut muawana, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah demikian Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an dan termasuk ucapan yang buruk adalah nyanyian. Ya, syair yang buruk, syair yang berisi yang apa namanya ucapan-ucapan yang buruk ini termasuk perkataan yang dilarang Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa huzwan. Ulaika lahum adzabun Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Dikatakan membeli lahwal hadis di sini adalah menyewa para biduan dan biduanita. Ya termasuk menyewa impor. Liudillah ansabilillah untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai huzuan sebagai perbuatan yang huzwa Huzuan artinya sia-sia, laguan. Tidak ada faedahnya. mengampur-ampur harta, waktu dan tenaga. Ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang air ini, dia mengatakan, "Wallahi alladzi ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, Huwal ghina maksudnya adalah nyanyian dan bisa mengulanginya sampai tiga kali. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang mengatakan innahul ghina. Yang dimaksud dengan lahwal hadis di dalam ayat tersebut adalah ghina yaitu nyanyian. Demikian juga Imam Ahmad yang dia pernah ditanya oleh anaknya yaitu Abdullah Sa'altu Abi Anil Ghina Aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian. Dia mengatakan al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian itu akan menumbuhkan nifaq di dalam hati. Wa inna ma yaf'aluhu indana al-fusaq. Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang fasik di kalangan kami. Imam Syafi'i mengatakan, "Sahibul ghina idza jama'a an-nas bi sima'ihi fa huwa safih." Sahibul ghina apabila ia mengumpulkan ya, promotor nyanyian jika ia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian maka ia adalah orang sapi orang tolol surat syahadatuhu persaksiannya ditolak bahwa dayasa dan dia termasuk orang dayus yang tidak punya malu Oman fa'ala dalika kana dayusan. Barang siapa yang melakukannya maka dia adalah dayus. Demikian juga Al-Qadi Abu Tayyib yang mengatakan inna man ju'ila sahibu safihan li'annahu da'an nasil nasi al-batil. Imam Syafi'i menjadikan orang-orang yang mendengarkan nyanyian itu sebagai orang safi karena dia mengajar manusia kepada kebatilan. komandaan nasil al-batil Barang siapa mengajak manusia kepada kebatilan karena safihan fasifan, maka dia adalah orang safi dan orang fasih Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan Wadu'at huzanadiqah. Nyanyian itu dibuat oleh orang-orang jindik. Yusyagiru bihi anil Qur'an. Agar mereka terpalingkan dari al Al-Quran, lalai dari Al-Quran. Nah demikian. Jadi termasuk perkataan yang dilarang dan dicela di dalam Al-Quran adalah nyanyian. Demikian juga termasuk di dalamnya syair-syair yang berisi kebatilan. Ya syair-syair yang berisi kebatilan. Tentunya syair ada dua macam Ikhwan Fidin. Syair yang berisi kebaikan, ajakan kepada kebaikan, ya, berisi ajakan kepada kebenaran, berisi kebenaran, ini tidak dilarang dengan catatan tidak berlebih-lebihan di dalamnya, ya, dibolehkan. Adapun syair yang berisi ajakan kepada kebatilan, di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat wanita yang mengajak kepada nafsu birahi, syahwat dan berisi syubhat ajakan kepada kebatilan dan kejahatan, maka ini syair seperti ini adalah syair yang di dilarang ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Syair-syair yang berisi misalnya di dalamnya disebutkan tentang uh, ajakan untuk bunuh diri, ajakan untuk menghayalkan wanita dan lain sebagainya baik diiringi dengan musik maupun tanpa diiringi dengan musik tetap di larang ikhwanifidin azani Allah wa jami'an karena itu termasuk lahwal hadis yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi nah demikian ikhwanifidin azani Allah wa jami'an itulah eh, perkataan-perkataan uh, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya jadi hendaklah kita menjauhi ya perkataan-perkataan itu karena kebanyakan dari kesalahan manusia itu dihasilkan oleh lisan. Ya dihasilkan oleh lisan. Kalau ditanya seorang manakah anggota tubuhnya yang paling banyak memberikan andil kepada manusia menjerumuskannya ke dalam api neraka, maka jawabannya adalah lisan ikhwanifidin. Kemudian kemaluan. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Aksaru ma yudkhilun nasan nar al-fam wal faraj. Kebanyakan yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah Nabi mengatakan al-fam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua al-faraj, yaitu kemaluan. Ya. Mulut dan kemaluan itulah yang banyak membuat manusia terjerumus ke dalam api neraka. Kaum wanita. Kaum wanita banyak masuk api neraka. Kenapa? Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Uritun tunar Sudah diperlihatkan kepada aku neraka. Orang itu akta ahlihan nisa. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kaum wanita bertanya, Ayat purna billah ya Rasulullah?" Apakah mereka kafir kepada Allah ya Rasulullah? Rasul mengatakan tidak, yakfurnal asir, yakfurnal asyir mereka mengkufuri suami mereka. dan mereka banyak melaknat. Mereka banyak mengutuk dengan lisan mereka. Ya, mengkufuri nikmat suami nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mengingkari jasa-jasa suami mereka. Hingga kalaulah salah seorang dari kamu berbuat baik kepada kepada mereka, kepada wanita-wanita itu kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada dirimu, maka dia akan mengatakan ma raaitu minka khairan qad. Jadi kebanyakan dari wanita masuk ke dalam api neraka itu disebabkan mulut mereka. Nah demikian ikhwanikuddin, azan ya Allah wa Baik, selama bulan Ramadan tentunya kita sudah latihan. Ya karena di dalam bulan Ramadan kita tidak boleh Salah satunya adalah mengucapkan rafat, kata-kata yang tidak berguna. Ya, kata-kata keji. Nah, tentunya terus ada bekasnya setelah Ramadan, bukan ifidin. Azan ya Allah wa Ya. Karena Rasul mengatakan, ya, puasa itu bukanlah hanya dengan menahan makan dan minum. Akan tapi puasa itu adalah menahan diri dari apa? Dari Allahu wal rafat dari perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Demikian Ibnu Fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Uh, itulah dia uh, apa namanya? sedikit berkaitan dengan uh, lisan Ibnu Fiddin, ada lisan yang kita ambil dari buku Ibnu Qayyim Al-Kalam di Masalah Islam Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ya demikian saja e, pertemuan pembuka ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal rahim. E, sebagai eh, informasi kajian kita akan majukan